pula firman Allah Subhanahu wa taala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka Kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok Setiap kelompok merasa bangga Dengan apa yang ada pada kelompoknya Setiap kelompok merasa bangga Merasa hebat Merasa lebih tinggi Karena satu kelebihan Yang dia anggap Melebihi kelompok-kelompok yang lain maka ini adalah sifat orang-orang musyrik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk bersatu, bersaudara, dan tidak boleh bercerai-berai. Dari semua dalil-dalil tersebut, kita dapat mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, wajibnya bersatu wajibnya menguatkan hubungan yang baik di antara kaum muslimin. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berselisih, tidak boleh bercerai-berai dan saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Dan ini termasuk prinsip agama. Kemudian yang kedua, Bersatu yang dimaksudkan di sini adalah bersatu di atas kebenaran. Bukan sekedar bersama-sama, tetapi bersama-sama di atas kebenaran. Bersatu di atas keimanan dan ketakwaan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hakikat persatuan di dalam Islam. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah wala tatafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai kata Allah bersatu dengan apa dengan tali Allah tali Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan sekedar bersatu bersama-sama tetapi bersatu di atas kebenaran. Tinggalkan yang batil. Dan ini harus menjadi asas utama di dalam persatuan. Oleh karena itu, apabila ada saudara kita yang telah melenceng dari kebenaran maka kita harus menarik dia kembali. Kita harus berusaha menasehati dengan baik agar dia kembali kepada kebenaran agar kita tetap bersatu. Karena sebesar-besarnya sebab perpecahan adalah kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak Persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri Seorang diri tapi disebut bersatu Kenapa? Karena dia sesuai kebenaran Jadi andaikan di satu komunitas di satu lingkungan Orang-orang semuanya memusuhi dia Kenapa mereka memusuhi dia? Karena dia mengikuti sunnah Karena dia menghidupkan sunnah Karena dia berpegang teguh dengan jalan as-salaf Jalan Rasulullah SAW dan para sahabat Karena sebab itu mereka memusuhi dia Maka mereka itu disebut orang-orang yang bercerai-berai Sedangkan dia sendiri disebut orang yang bersatu Jadi ini yang harus kita pahami Dua hal Pertama wajib bersatu Yang kedua bersatunya di atas kebenaran Bukan sekedar bersatu Ini prinsip di dalam agama Islam Iya Oleh karena jemaah sekalian pertanyaannya Bagaimana caranya kita bisa bersatu di atas kebenaran? Ini yang jadi masalah. Maka jemaah sekalian, tidak ada jalan lain, hanya ada satu jalan untuk menyatukan kita di atas kebenaran, yaitu mengikuti jalan as-salafus saleh. Mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka lah yang disebut dengan Ahlus sunnati wal jamaah Ini dia caranya Kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain Seperti jalannya golongan syiah Atau jalannya mu'tazilah Atau jalannya syiah Atau jalannya liberal Dan yang semisalnya Maka itu akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun dalam surat al-an'am kata Allah Subhanahu wa taala dan inilah jalanku yang lurus ikutilah jalan itu dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subulah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian ini ayat yang sangat agung. Ayat ini menjelaskan kepada kita di antara jalan yang terbesar untuk meraih derajat takwa. Untuk meraih derajat ketakwaan agar menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain di sini? Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, as-subul jalan-jalan yang lain yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat itu artinya kerancuan di dalam beragama yang tidak berdasarkan dalil. Itulah jemaah sekalian sebab perpecahan yang harus kita hindari. Mengikuti ajaran-ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mengikuti ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami generasi salaf. Inilah jalan untuk menggapai persatuan. Jangan mimpi untuk bersatu secara hakiki tanpa mengikuti jalan ini. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan jalan ahlus sunnati wal jamaah. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka mereka pun ridho kepada Allah dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya itulah kemenangan yang besar Imam Ash-Shawkani rahimahullah di dalam tafsir beliau berkata wa alladhina taba'uhum bi ihsan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik alladzina taba'u as-sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar mereka itu adalah yang mengikuti generasi awal umat Islam yaitu orang-orang muhajirin dan ansar para sahabat muhajirin dan ansar wahumul mutaakhiruna anhum minas sahabah dan mereka itu adalah orang-orang dari kalangan sahabat yang datang setelah mereka atau yang masuk Islam setelah mereka. Faman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Dan juga siapa saja dari kalangan kaum muslimin sampai hari kiamat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dalam ayat ini Allah mengabarkan Allah telah meridhoi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka siapa yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat dia akan mendapatkan keridoan Allah. Apa yang Allah ridhoi pada para sahabat? Allah ridhoi akidah mereka. Keyakinan mereka. Sekarang kita tanyakan pada diri kita. Apakah keyakinan kita sudah seperti keyakinan mereka? Apa yang mereka imani sudahkah kita imani? Kalau belum, maka kita nggak akan mendapatkan keridoan. Ingat, ingat itu. Ini di dalam ayat ini terkandung peringatan demikian. Kalau kita tidak mengikuti jalan yang telah Allah ridhoi, kita nggak akan mendapatkan keridoan Allah. Karena Allah telah mengatakan di sini, siapa yang mengikuti mereka, bahkan bukan hanya mengikuti mereka, tetapi mengikuti dengan ihsan, dengan cara yang baik. Karena kalau cuma sekedar mengikuti mudah saja mengklaim saya pengikut sahabat, saya pengikut Rasul. Pada kenyataannya banyak menyelisihi sahabat dan Rasul. Oleh karena itu Allah tegaskan bukan sekedar mengikuti, tetapi mengikuti biihsan dengan baik. Tanyakan pada diri kita, apakah akidah kita sudah sesuai dengan akidah para sahabat, muhajirin dan ansar? Kemudian tanyakan pada diri kita, apakah cara kita beribadah sudah seperti cara yang mereka tunjukkan kepada kita? Sudah seperti cara yang mereka contohkan kepada kita? Kemudian akhlak kita. Tanyakan pada diri kita, apakah akhlak kita sudah meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ini secara garis besar keseluruhan agama akidah, ibadah, akhlak. Ya. Disinilah pentingnya untuk menuntut ilmu. Disinilah pentingnya untuk saling nasihat menasehati. Apabila ada saudara kita yang mulai menyelisihi jalan para sahabat, maka kita berikan nasihat. Sebab hanya dengan mengikuti jalan para sahabat, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan Allah menjamin surga. Baik. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at Kata Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Maka kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat kembali Jemaah sekalian di dalam ayat ini terdapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kepada orang yang melakukan dua hal yang pertama dia menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya sudah jelas ini hadis sahih Hadis sahih sudah jelas. Tapi dia masih membantah. Dia masih berselisih. Dia masih berdebat. Dia masih mengatakan, "Ah, menurut saya kan, ah zamannya kan sudah beda." Nauzubillah. Ini bahaya. Para ulama sepakat wajib bagi kita apabila telah jelas satu kebenaran, apabila jelas apabila telah sahih satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi kita mengikuti pendapat siapapun. Tidak halal, tidak halal bagi kita mengikuti pendapat siapapun apabila telah jelas hadis sahih. Makanya jemaah sekalian, imam-imam besar kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah berpesan kalau pendapat kami salah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka buang pendapat kami buang jangan dihargai karena yang namanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah pasti salah yang namanya hamba tidak ada hak untuk menentang Allah siapa yang menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah berarti menentang Allah Allah yang menciptakan dia memberi rezeki kepadanya, mencurahkan berbagai macam kenikmatan, nggak ada hak baginya. Itu bahasa para ulama besar. Buang, buang ke tempat sampah. Itu disebutkan imam-imam besar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya berpesan demikian. Kalau kamu dapatkan pendapat kami bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis sahih, buang pendapat kami. Lempar kebalik dinding kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Bahkan para ulama ada juga sampai yang mengatakan tidak halal siapapun mengambil pendapatku sebelum dia cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sampai seperti itu para ulama dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka itu orang-orang yang menyadari mereka manusia biasa yang mungkin salah. Itu ulama besar. Masih menyadari seperti itu. Apalagi orang-orang yang hidup di masa ini. Mungkin kalau kita kumpulkan semua orang berilmu di masa ini, nggak akan menandingi seorang Imam Syafi'i. Ya, mungkin. Karena luar biasa dalamnya keilmuan beliau. Kalau kita kumpulkan semua orang berilmu di masa ini, nggak akan menandingi seorang Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu mereka menyadari mereka hanyalah manusia biasa yang mungkin salah. Ada ungkapan terkenal juga dari Imam Syafi'i, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya, kalau kita masih berpegang dengan ucapan Syafi'i yang bertentangan dengan hadis sahih, berarti kita bukan pengikut mazhab Syafi'i pada hakikatnya. Pengikut mazhab Syafi'i adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang pertama yang diperingatkan dalam ayat ini. Barang siapa menentang Rasul, menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas dalilnya. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jamaah sekalian, inilah peringatan yang kedua yang Allah katakan nuwallihi matawalla kami biarkan dia sesat karena dia memilih kesesatan enggak mau mengikuti petunjuk wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali karena dia melakukan apa dua hal itu tadi satu menyelisihi rasul dua mengikuti selain jalannya kaum mukminin apa maksudnya mengikuti selain jalannya kaum mukminin? Maksudnya adalah mengikuti selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Karena kaum mukminin ketika itu hanya ada mereka, nggak ada yang lain lagi. Ketika ayat ini turun, kaum mukminin tidak ada yang lain lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala berkata, fatawa'ada 'ala tiba'i ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam Allah mengancam dalam ayat ini terhadap orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat dengan ancaman neraka jahanam. Wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Sementara orang yang mengikuti para sahabat dijanjikan keridoan dan surga. Seperti ayat yang sebelumnya. Faqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah fawa'adal muttabi'ina lahum biihsan bima wa'adahum min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim maka Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik mengikuti dengan cara yang baik sebagaimana Allah telah janjikan kepada para sahabat itu sendiri yaitu akan memberikan kepada mereka keridoan surga dan kemenangan yang besar ini keterangan para ulama al-mufassirin tentang ayat ini baik kita tambahkan satu ayat lagi tentang kewajiban mengikuti jalan salaf dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran ayat yang berikutnya surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jemaah sekalian, di dalam ayat di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti al-munib orang yang kembali kepada Allah. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabah munibun ilallahi ta'ala setiap para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah setiap para sahabat orang-orang yang kembali kepada Allah. Fayajibu nanti beliau akan sebutkan dalil para sahabat orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya. Fayajibu atau dalil keutamaan orang-orang yang kembali kepada Allah. Fayajibu tiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadihi. Maka wajib bagi kita mengikuti jalannya para sahabat ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Min akbari sabilihi wad dalil ala annahum munibuna ila Allah taala an Allah taala qal qad hadahum an Allah qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilaihi man yunib. Iya. Kemudian kata beliau mengikuti akidah mereka termasuk sebesar-besarnya jalan mereka. Ya, Mengikuti akidah mereka termasuk sebesar-besarnya jalan mereka. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya para sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah adalah Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Iya. Jadi beliau jelaskan kepada kita yang dimaksud pada surat Luqman ayat ke-15 adalah para sahabat dengan dalil Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Sementara Allah sendiri telah berfirman wa yahdi ilaihi man yunib dan Allah memberikan hidayah kepadanya bagi orang yang kembali kepada Allah ya ini dalil keutamaan orang yang kembali kepada Allah dan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Kemudian dalil dari As-Sunnah dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Jadi inilah tiga generasi yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kalau kita pingin kebaikan, ikutilah jalan mereka. Kemudian hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim Hadis yang semisal juga adalah hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yaitu hadis tentang perpecahan umat. Dan inilah termasuk hadis yang paling tegas yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti jalan salaf. Kewajiban mengikuti manhaj ahlu sunnati wal jamaah dan penegasan bahwa selain jalan tersebut adalah sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah atau 70 millah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain 75 millah. 75 ajaran. Ah, afwan 73. 73 ajaran kulluhum finnar illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu ini sudah jelas sekali Nabi sallallahu alaihi mengingatkan 73 golongan yang sesat itu 72 hanya satu yang benar apa yang benar itu ma ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku yang mengikuti aku dan para sahabatku maka Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita jalan selamat itu hanya satu. Tidak berbilang. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu dan para sahabat. Itulah yang disebut golongan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jemaah sekalian, kalau mengklaim mudah saja. Saya pengikut sunnah. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Itu mudah. Namun belum tentu sesuai dengan kenyataan. Banyak orang yang mengklaim tapi tak sesuai kenyataan. Jadi mengklaim boleh saja. Terutama untuk membedakan dengan golongan sesat, perlu kita menisbatkan diri kepada sunnah. Kami insya Allah ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Supaya terbedakan, ini ahlu sunnah, ini golongan sesat. Tapi kalau klaimnya nggak sesuai kenyataan, ini yang masalah. Dia mengklaim ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu artinya apa? Pengikut sunnah. Ternyata amalan-amalannya bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Dia lebih senang mengada-ada di dalam agama. Dia lebih senang mengikuti yang bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tercelah. Katanya pengikut sunnah wal jamaah. Ternyata sukanya berpecah belah sukanya bermusuh-musuhan, sukanya berselisih, tidak bersatu. Iya. Ada juga yang bersatu tapi tidak di atas kebenaran, itu juga salah. Jadi harus dibuktikan. Maka inilah satu-satunya jalan yang selamat. Imam Ibn Qudamah rahimahullah taala berkata menjelaskan hadis ini. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal firqatan najiyah هي التي takunu ala ما كان alaihi wa ashabuhu ala كان عليه alaihi huwa wa ashabihi kata nabi kata beliau rahimahullah maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa golongan yang selamat golongan yang selamat adalah yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Famuttabi'uhum idan yakunu minal firqatin najiyah. Maka yang mengikuti mereka termasuk golongan yang selamat. Li'annahu alamahum alaihi sebab mereka mengikuti ajaran mereka, ajaran para sahabat wa mukhalifuhum min al itsnaini wa sab'ina allati fin nar. Sedangkan yang menyelisihi jalan mereka termasuk 72 golongan yang di neraka. Ya. Jadi hadis yang mulia ini sangat tegas sekali. Selain yang mengikuti jalan para sahabat, tempatnya di neraka. Tapi jemaah sekalian, Menghukumi orang itu ada dua macam Pertama menghukumi secara umum Secara mutlak Yang kedua menghukumi personnya Ini harus dibedakan Itu tidak berarti kita memfonis Semua orang Selain ahlus sunnah Otomatis masuk neraka Tidak Jangan salah paham Iya Jangan salah paham sama dengan kalau saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya mengatakan Golongan syiah Atau golongan khawarij itu sesat Iya Itu bukan berarti saya mengatakan Semua anggotanya itu Pasti masuk neraka Beda Atau saya mengatakan begini Siapa yang mengkafirkan kaum muslimin maka dia sesat termasuk khawarij termasuk golongan yang menyimpang iya itu bukan berarti saya mengatakan dia pasti masuk neraka jadi harus dibedakan karena terlebih lagi kita nggak tahu bagaimana kedepannya dia barangkali dia taubat dia menyadari kesalahannya kemudian dia bertobat. Jadi itu bukan fonis, dia pasti masuk neraka. Baik. Karena kalau kadang orang-orang kita katakan ini sesat atau ini kekufuran, dia bilang mengkafirkan. Padahal tidak. Mengkafirkan dan memfonis itu ada dua macam. Mengkafirkan secara umum dan mengkafirkan secara person tertentu. Ya. Beda kalau saya mengatakan fulan itu sesat. Fulan masuk neraka. Kan beda. Kalau saya mengatakan siapa yang mengkafirkan kaum muslimin, dia sesat. Beda kan? Yang pertama menunjuk orang, yang kedua nggak menunjuk siapa-siapa. Iya. Atau contoh lain, saya mengatakan barang siapa berdoa kepada para wali, maka dia kafir. Sepakat ulama. Itu bukan berarti saya mengkafirkan setiap orang yang berdoa kepada para wali. Bukan, beda itu. Beda kalau saya katakan si Ahmad kafir. Beda kan? Saya tunjuk hidung langsung. Iya. Nah, ini harus dibedakan. Iya. Ini yang tidak dipahami sebagian orang. Mereka pikir itu mengkafirkan, padahal tidak. Baik. Terima kasih. Baik. Kemudian juga memastikan orang yang hidup masuk neraka itu menurut ahlus sunnah juga tidak boleh memastikan secara person kecuali ada dalil contohnya ada dalil siapa? siapa yang bisa berikan contoh? Hah? Abu Lahab tabbat yadala apa? Hah? tabbat yada abi lahabi watab ya contohnya siapa lagi Fir'aun ya iblis sudah jelas ya itu ada dalilnya kalau person orang tertentu dan tidak ada dalilnya maka ini tidak boleh menurut ahlus sunnah ya kamu pasti masuk neraka karena kamu apa namanya kafir atau karena kamu sesat. Nggak boleh kita pastikan. Siapa yang tahu dia bertobat? Ya. Kok kita berani memastikan dia masuk neraka? Siapa tahu dia tobat nanti? Ya. Tapi boleh kita katakan secara umum Setiap orang Yahudi dan Nasrani Pasti masuk neraka Itu kan umum Nggak menunjuk orang tertentu, beda Ya, dipaham ya? Itu perbedaan, jangan salah paham Iya setiap ahlul bid'ah akan masuk neraka. Berdasarkan ayat ini. Tapi belum tentu kenyataannya. Bisa jadi dia taubat. Bisa jadi Allah ampuni. Karena di, kalau dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka kalau Allah berkehendak dia ampuni, maka dia ampuni. Allah berkehendak dia azab, maka dia azab. Itu pun tidak kekal di neraka kalau dia masih muslim. Ya. Intinya harus kita bedakan antara fonis yang sifatnya umum dan fonis orang per orang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita sebutkan ijma ulama. Kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jalan yang selamat hanya satu, yaitu mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti selainnya salah. Jadi dalam permasalahan ini tidak ada khilaf ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada apa namanya peluang bagi kita untuk memilih yang ini atau memilih yang itu. Baik. Pertama dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا Barang siapa di antara kalian yang hin, yang hendak meneladani maka teladanilah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang dari umat ini yang paling baik hatinya yang paling mendalam ilmunya, yang paling sedikit membebani diri dan paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Subhanallah, pensifatan para sahabat yang sudah sangat lengkap. Mereka adalah orang-orang yang paling baik Makanya Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Ini nabi yang terpilih. Sudah pasti Allah akan memilih juga manusia-manusia pilihan untuk bersama beliau. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kisah ketika beliau mendatangi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij didatangi oleh Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka dan mengajak kembali kepada sunnah. Maka beliau berkata, "Qultu lahum, aku katakan kepada mereka, ataitukum min indi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibn wa min indi ibn ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sihrih." Aku datang kepada kalian dari sisi kaum muhajirin dan ansar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib yang mengutus beliau wa alaihim nazal al-Quran dan kepada merekalah Al-Quran diturunkan fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa fikum minhum ahadun maka mereka lebih tahu makna Al-Quran daripada kalian, sedangkan di antara kalian tidak ada seorang pun dari mereka. Jadi, asar ini menunjukkan kepada kita para sahabat lebih paham Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada mereka dan dengan bahasa mereka, dan seringkali turun karena kejadian di tengah-tengah mereka. Iya. Kemudian Ternyata dari sekian banyak khawarij itu tidak ada seorang sahabat pun yang ikut bersama mereka. Imam Al-Auza'i rahimahullah taala berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul." Wajib bagi wajib bagimu mengikuti athar-athar salaf. Meskipun manusia menentangmu, dan jauhilah akal-akal manusia meskipun mereka menghiasinya dengan perkataan yang indah memukau. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, "Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah." Prinsip as-sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh mereka dan meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian diberikan kesimpulan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah, faqad thabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitab was sunnah wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti salaf Semoga Allah merahmati mereka semuanya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Jadi ini kesimpulannya. Inilah jalan keselamatan yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan sepakat ulama itu adalah hal yang wajib atas kita. Baik. Tetapi jemaah sekalian, di dalam perjalanan kita terkadang ada hal-hal yang kita berbeda pendapat padanya maka kita harus paham seperti apa perbedaan pendapat itu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapinya bagaimana sikap kita iya perbedaan pendapat itu ada macam-macam bentuknya ada macam-macam bentuknya Iya. Ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Perbedaan yang tercelah pada umumnya adalah perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Apalagi dengan orang-orang kafir. Itu pada umumnya. Perbedaan pendapat yang tercelah ya. Yang kita tidak boleh mentolerir apabila ada orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat seperti pemahaman Syiah, pemahaman Khawarij, apalagi pemahaman kekufuran. Ini bukan perbedaan yang boleh kita biarkan. Harus dilarang, bahkan dilarang keras kalau perlu. Kalau diperlukan. Iya. Bahkan dijelaskan para ulama kalau pemerintah itu wajib untuk menahan mencegah orang-orang yang menyebarkan pemahaman sesat dan itu bagian dari kewajiban pemerintah yang sangat penting Bahkan terkadang pemerintah itu boleh sampai tingkatan memenjarakan bahkan membunuh orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Sebagaimana firman Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala nasa jami'an." Siapa yang membunuh seseorang bukan karena dia membunuh orang lain bukan pula karena dia berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya jadi ayat ini berbicara tentang apa? Larangan membunuh orang tanpa melakukan dua kesalahan ini Artinya kalau dia melakukan satu dari dua kesalahan ini Dia boleh dibunuh Pertama apa? Membunuh orang lain Maksudnya membunuh seorang muslim Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi. Jemaah sekalian, berbuat kerusakan di muka bumi itu ada dua macam. Yang pertama, berbuat kerusakan secara hissiyah. Misalkan membunuh orang, merampok, menebar teror, mengebom, menghancurkan bangunan-bangunan, kendaraan-kendaraan, ini bisa sampai pada hukuman mati. Ya. Apalagi kalau ada korban mati. Ini yang pertama. Berbuat kerusakan. Ya, seperti para pembegal itu. Ya. Atau premanisme atau terorisme, itu sama itu. Yang kedua, berbuat kerusakan secara maknawiyah. Apa artinya? Menyebarkan kesesatan wajib bagi pemerintah menghentikan orang yang menyebarkan kesesatan. Bahkan kalau perlu dibunuh, dibunuh. Iya. Makanya dulu di masa salaf para khalifah dulu menyembeli orang yang mengatakan misalkan Al-Qur'an itu makhluk. Ini ulama sepakat hukumnya kekufuran. Al-Hallaj Pembesar kelompok Sufiyah Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk Dihukum mati Dihukum mati Oleh pemerintah Menunjukkan apa? Ini penyimpangan-penyimpangan yang nggak boleh ditolerir Iya Justru ini merusak persatuan jadi jangan sekali-sekali kemudian kita mengatakan harus hargailah, harus bersatulah. Justru ini merusak persatuan kalau kita nggak biarkan. Kenapa? Karena kita sudah paham tadi persatuan itu bukan sekedar kita bersama, tapi bersatu di atas kebenaran. Ya. Sebagian orang justru kebalik. Yang mau bersatu secara hakiki mereka bilang berpecah belah. Kita ajak dia mengikuti sunnah, dia bilang memecah belah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak paham hakikat persatuan. Baik, ini perbedaan pendapat yang tercelah. Pada umumnya adalah perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah atau dengan orang-orang kafir. Maka siapa yang membawa pemahaman-pemahaman yang sesat harus kita larang. Ya. Kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya jabatan kita harus gunakan jabatan kita seperti pemerintah ya atau siapa saja yang punya kedudukan harus digunakan untuk apa namanya menepis menghadang uh, penyebaran ajaran-ajaran yang sesat ini ya dan ini termasuk peran strategis para pengurus masjid ya punya peran strategis di sini yaitu berusaha untuk menghadang berbagai macam penyebaran pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, terutama dengan menggalakkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dan membantah pemahaman-pemahaman yang sesat tersebut. Baik. Kemudian ulama menyebutkan macam-macam ikhtilaf, macam-macam perbedaan pendapat. Pertama, perbedaan yang sifatnya tanawu' variatif. Perbedaan pendapat yang sifatnya variatif. Iya. Contohnya dalam doa istiftah itu kan banyak doanya dari Rasulullah saw Maka Siapa mau mengamalkan yang ini, siapa mau mengamalkan yang itu silahkan, tidak ada masalah. Artinya sama-sama berpijak kepada dalil. Ini tidak tercelah. Iya. Perbedaan seperti ini tidak tercelah. Tetapi bisa jadi tercelah. Kalau kemudian menyebabkan perpecahan. Masa gara-gara itu berpecah? Padahal sama-sama punya dalil. Iya. Ini tidak patut. Maka ini yang pertama, tidak ada masalah. Yang kedua, ikhtilaf tadad. Perbedaan pendapat yang sifatnya bertentangan. Yang sifatnya bertentangan. Iya. Misalkan dalam satu hukum yang satunya mengatakan halal, yang satunya mengatakan haram. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Kita cari dalil yang paling kuat. Kita cari dalilnya yang paling kuat. Ini yang harus kita lakukan. Dan kita berusaha menasihati saudara kita yang berbeda pendapat yang dalilnya lemah. Ini yang kedua. Perbedaan yang sifatnya bertentangan, bukan variatif. Kemudian yang ketiga disebut perbedaan pemahaman atau penafsiran di kalangan ulama. Ini biasanya di kalangan ulama. Iya. Perbedaan di dalam memahami satu nas. Karena nasnya tidak tegas. Maka dalam perbedaan seperti ini Para ulama juga saling menasihati dan mengarahkan kepada pemahaman yang lebih tepat yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara garis besar tiga macam perbedaan dan yang ketiga itu biasanya terjadi khusus pada para ulama Perbedaan pemahaman dalam memahami satu nas. Baik. Kemudian Di sini saya akan mengutipkan penjelasan para ulama bagaimana adab seseorang yang seharusnya apabila menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini saya kutip dari sebuah kitab yang berjudul Adabul Khilaf karya Syekh Saleh bin Humaid baik Ini adab-adab yang harus kita miliki dalam perbedaan pendapat di kalangan ahlus sunnah. Pertama sekali kata beliau, al-ikhlas wa qasdul haq. Hendaklah kita ikhlas dan bermaksud mencari kebenaran. Ini adab yang pertama. Ini mudah diucapkan ya, tapi sulit dipraktekkan kecuali yang Allah mudahkan tidak sedikit orang yang berselisih kenapa dia berselisih karena pendapat itu semata-mata bertentangan dengan pendapatnya karena pendapat itu bertentangan dengan pendapat gurunya Karena pendapat itu bertentangan dengan pendapat kelompoknya Ini enggak ikhlas Pingin memenangkan dirinya atau gurunya atau kelompoknya harus ikhlaskan karena Allah demi mencari kebenaran walaupun itu pendapat kita pendapat guru kita kelompok kita kalau salah tinggalkan dan ini termasuk penghalang hidayah fanatisme golongan fanatisme pendapat pribadi fanatisme kelompok ini penghalang hidayah ini yang pertama Ikhlaskan niat. Iya. Dan Syekh mengingatkan ketidakikhlasan inilah yang membawa sebagian orang sampai kemudian berkata-kata kasar atau menjatuhkan lawan yang dianggap lawannya yang berselisih dengannya karena dia ingin memenangkan dirinya memenangkan gurunya memenangkan kelompoknya. Ini bahaya. Baik. Ini yang pertama. Yang berikutnya kata beliau, hendaklah berprasangka baik kepada para penuntut ilmu dan lebih mengedepankan ukhuwah berprasangka baik dan lebih mengedepankan ukhuwah Ini yang kedua. Kepada siapa saja saudara kita kaum muslimin kita berprasangka baik, itu pada asalnya. Pada asalnya kita berprasangka baik dan lebih mengedepankan ukhuwah. Ya. Jangan belum apa-apa kita sudah berprasangka buruk. Kecuali ada indikasi. Kalau sudah ada indikasi orang ini menyebarkan kesesatan, mana mungkin kita berprasangka baik. Ya. Apalagi kalau sudah terbukti. Misalkan kita sudah tahu orang ini sudah sering ketangkap mencuri. Apa kita masih prasangka baik sama dia? Enggak boleh. Justru sebaliknya harus prasangka buruk. Hati-hati. Ya, kalau dia dekat-dekat kita, hati-hati barang-barang kita. Ya. Kalau mau barang hilang ya silakan saja prasangka baik. Ya. Nah ini. Yang berikutnya kata beliau, membawa ucapan saudara kita kepada makna yang baik. Artinya kalau saudara kita mengungkapkan satu ungkapan dan ungkapan itu mengandung dua makna. Bisa jadi maknanya jelek, bisa jadi maknanya baik. Maka bawalah kepada makna yang baik. Itu adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin sebagaimana adabnya generasi salaf. Kalau keluar dari lisan saudara kita satu ungkapan yang bisa berarti baik, bisa berarti buruk, bawalah kepada makna yang baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, kalau ternyata ini poin berikutnya, kalau ternyata apa yang dikatakan saudara kita itu tidak mungkin dibawa kepada makna yang baik, apa yang harus kita lakukan? Saya, saya kita sudah berpikir keras. Ini maknanya semuanya buruk ini. Nggak ada makna baik terkandung padanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Berikan uzur. Berikan uzur. Maksudnya berikan uzur itu apa? Cari-cari alasan untuk membenarkan dia. Misalkan, mungkin dia lupa kali, ya kan? Atau dia nggak sengaja, iya. Atau dia kira baik padahal salah. Saya harus jelaskan dengan baik supaya dia paham. Ya. Karena kalau kita nggak bawa ke situ, kita pikirannya langsung orang ini sesat, ya kan? Langsung marah aja. Langsung mengambil jarak. Iya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bawa kepada eh, apa namanya? Berikan udur. Berikan udur. Ya. Barangkali dia nggak sengaja, barangkali dia lupa, barangkali dia pikir itu benar. Ya, padahal salah. Saya harus berikan nasihat. Baik. Dan di sini Syekh menekankan sebagaimana apabila kita salah kita memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Demikian pula tatkala kita melihat saudara kita salah. Mohon ampunkan kepada Allah, semoga Allah mengampuninya. Ya. Yang berikutnya kata beliau mengoreksi diri. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita. Dan jangan terburu-buru menyalahkan orang yang menyalahkan kita. Sebelum kita pelajari dengan baik, kita teliti, kita bertanya, kita berusaha memahami dalil-dalilnya. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan tatkala ada orang yang menyelisihi kita. Misalnya orang mengatakan kepada kita pendapat kamu salah. Apa yang harus kita lakukan? koreksi diri koreksi diri teliti lagi dengarkan apa pendapatnya apa dalilnya pelajari dengan baik ya jangan buru-buru kita tidak aku yang benar kamu yang salah ya walaupun itu mungkin amalan yang sudah kita lakukan dari kecil sampai seumur ini bisa saja salah ya kalau ada saudara kita yang mengatakan kamu salah, maka ini kesempatan kita mengoreksi diri, melihat kembali. Jangan-jangan betul salah. Iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, lapang dada. Iya. Lapang dada dalam menerima nasihat dan kritikan. Bahkan seharusnya berterima kasih kepada orang yang sudah mau susah payah mengkritik kita, menasehati kita. Dan apabila kita dapati ternyata memang pendapat kita salah, jangan ragu untuk ditinggalkan. Ya. Dan harus kita berikan penghargaan yang besar kepada orang yang sudah repot-repot menasehati kita. Ya. Padahal mungkin nggak ada untungnya sedikit pun bu buat dia di dunia. Ya. Tapi dia mau repot-repot. Jangan kemudian kita memandang oh, orang ini mau menjatuhkan saja tidak, mau menjatuhkan saya tidak. Dahulu ulama ussalaf sangat berterima kasih apabila ada orang yang mau mengingatkan kesalahan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya Kata beliau, jauhi keributan. Jauhi fitnah. Ya. Fitnah itu kekacauan. Fitnah yang dimaksud di sini kekacauan. Ya. Apa namanya? Sampai melibatkan orang banyak. Ya. Jadi isu yang meresahkan ini sepatutnya dijauhi. Sepatutnya dijauhi. Iya. Artinya apa? Kita lihat-lihat kondisi, lihat-lihat lapangan. Kalau kita berselisih di situ akan menyebabkan kekacauan yang besar. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Iya. Kenapa? Karena muncul kemungkaran yang lebih besar. Kita mau mungkin yang berselisih dengan kita salah. Tapi kalau kita tunjukkan perselisihan kepadanya bisa memunculkan kekacauan. Maka hati-hati di sini. Lebih baik diam dan cari jalan lain untuk pendekatan, untuk berikan nasihat supaya tidak memunculkan kekacauan. Ya. Seorang muslim selalu menjauhi yang sifatnya ribut-ribut. Ya. Ini mudaratnya besar sekali. Apalagi kalau terjadi antara sesama pengurus atau antara pengurus dengan jamaah. Proses menuntut ilmu, nasihat menasehati akan jadinya tidak nyaman. Jadinya tidak nyaman. Ya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang satu persatu menghilang karena sudah terjadi keributan, gak enak. Ada ambisi-ambisi yang kemudian bermunculan. Nah ini, ini jauhi perselisihan seperti ini yang bisa memunculkan keributan-keributan. Kemudian kata Syekh berikutnya, hendaklah seger, senantiasa berpegang teguh dengan adab Islam di dalam berucap kepada saudara kita. Jauhi ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang kasar atau yang sifatnya yang menyinggung, apalagi menyinggung pribadi, maka ini jauhi. Maka ini jauhi Ini Hanya akan Menambah perselisihan itu sendiri Iya Dan prinsip utama Di dalam menyikapi perselisihan Adalah dua hal Ukhuwah Menjaga persaudaraan menjaga persatuan dan saling nasihat menasihati. Inilah adab yang tertinggi di dalam mensikapi perbedaan pendapat. Adab yang paling tinggi. Satu jaga ukhuwah. Jaga persatuan. Jangan sampai kita tercerai-berai. Jangan sampai hati jadi saling membenci. Yang kedua, harus saling nasihat menasehati. Ini dua hal yang gak boleh dipisahkan. Gak boleh dipisahkan. Jangan sampai orang mengatakan saya harus jaga ukhuwah, saya gak boleh menegur dia. Salah. Justru kalau kita lihat saudara kita salah, tanda cinta yang hakiki kita negur dia menasehati dia. Dan sebaliknya, sebagaimana tadi sudah kita katakan, orang yang ditegur itu hendaklah berlapang dada. Ya. Kalau kenyataannya salah, tinggalkan. Kalau dia belum yakin salah, pelajari. Ya. Jadi ini dari dua pihak harus memiliki adab. Ya. Jadi ini prinsip tertinggi di dalam menyikapi perbedaan pendapat menjaga persatuan menjaga persaudaraan dan tetap saling nasihat menasihati ya jemaah sekalian apa yang saya jelaskan ini hanyalah ringkas sekali kita perlu belajar lagi membaca lagi bagaimana contoh-contoh ya paling bagus kita lihat contoh bagaimana para ulama di dalam berbeda pendapat Ya. Bahkan para sahabat terjadi perbedaan pendapat bagaimana di antara mereka. Mereka tidak kemudian bermusuhan. Mereka tetap bersaudara dan mereka saling menasihati. Dan subhanallah, betapa banyak yang kita dapatkan para sahabat yang dikritik dan dia akui, "Oh ya, saya salah." Dan dia tinggalkan. Dia tinggalkan kesalahan tersebut. Bahkan kadang yang mengkritik itu tidak lebih berilmu daripada yang dikritik. Tidak jarang itu para sahabat mengkritik Umar. Padahal Umar ketika beliau jadi khalifah orang yang paling berilmu. Beliau orang yang paling berilmu setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah. Tapi kenyataannya ada bagian-bagian yang beliau belum tahu. Sehingga dikasih masukan oleh para sahabat yang lain dikasih nasihat, disampaikan hadis. Iya. Maka Umar meninggalkan yang ternyata menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat para sahabat. Iya. Tapi sayang sekali banyak orang di masa ini ketika dikritik, ketika diberikan nasihat dia anggap itu adalah sikap permusuhan, ya. Dia nggak senang terhadap orang yang menasihati. Tapi di sisi lain juga orang yang menasehati dengan cara yang kurang tepat, kurang hikmah, ya, cara yang salah. Jadi dua-duanya kadang sering salah, ya. Yang menasehati dan yang dinasehati. Maka hendaklah kita banyak-banyak berlapang dada. Iya. Oleh karena itu kalau dua prinsip ini kita terapkan, maka insya Allah ini akan menjadi pengelola di dalam setiap perbedaan pendapat menuju kepada yang lebih baik. Iya. Jamaah sekalian, ini secara ringkas mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Ini pembekalan pengurus masjid atau segelintir pengurus masjid ini, Pak? Thank <laughs> you. yang merasa apa Sebelum saya menjawab bagaimana cara menyikapi mereka yang menganggap lebih tinggi karena sudah senior, maka saya perlu peringatkan dulu ini termasuk tipuan syaitan terhadap orang-orang yang uh, merasa lebih dulu. Ya. Bahkan terkadang ini kita berbicara umum ya, bukan di masjid sini. <laughs> Dan saya pun menyaksikan di sebagian masjid, bukan di sini, ya. Di sana, betul-betul di sana, ya. Ada orang-orang seperti itu. Atau mungkin di sebagian yayasan karena dia perintis, karena dia banyak jasanya, kemudian dia merasa harus lebih dihormati. Maka ini termasuk penyakit. Penyakit yang terkait dengan keikhlasan. Ya. Ini menunjukkan kurang ikhlas ketika dia ingin diperlakukan lebih tinggi sebagai orang yang lebih berjasa, lebih senior. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena sesungguhnya kebaikan di sisi Allah bukan karena yang ini senior dan itu baru. Sama sekali tidak. Tapi kebaikan di sisi Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Umar masuk Islam, sudah ada puluhan orang masuk Islam. Sudah ada puluhan orang. Bahkan beliau sempat memukul adik perempuannya dan suaminya yang sudah masuk Islam lebih dulu karena marah. Ya. Tapi subhanallah setelah beliau masuk Islam, beliau bisa melampaui orang-orang yang sudah lebih dulu masuk Islam. Jadi Penilaian di sisi Allah itu bukan senioritas. Iya. Ini yang perlu kita ingatkan. Dua penyakit berbahaya orang yang kebetulan senior. Pertama ujub, yang kedua sombong. Ini penyakit ahli ibadah. Penyakit orang yang punya jasa. Hati-hati. Jangan kita hapus amal ibadah kita, jangan kita hapus jasa-jasa kita dengan penyakit ini. Ujub. Apa itu ujub? Merasa hebat. Merasa punya kebaikan. Merasa punya jasa besar. Padahal dia nggak punya apa-apa selain daripada nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia bisa seperti itu karena Allah, bukan karena kehebatan dia. Ini penghapus amal ibadah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya ijabul mar'i bi kekaguman seseorang terhadap dirinya. Hati-hati. Yang kedua yang lebih parah daripada itu muncul kesombongan. Apa itu sombong? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, al-kibru batrul haq wa Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau dianggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, itulah sombong. Ya. Itulah sombong. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan itu tidak jauh-jauh dari sifat iblis. Dia merasa lebih senior daripada Adam. Hati-hati. Ini berbahaya sekali. Iya, baik. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Pertama kita menyikapinya sesuai dengan adab-adab khilaf yang telah kita sebutkan tadi. Ya, sesuai dengan adab-adab khilaf yang telah kita sebutkan tadi. Terutama dua prinsip itu tadi. Senantiasa mengedepankan persaudaraan bagaimanapun dia masih saudara kita. Ya. Dia masih beriman, dia bukan orang kafir. Mengedepankan persaudaraan. Yang kedua, nasihat menasihati. Kalau kita lihat sudah jelas-jelas dia salah, jangan segan. Jangan ragu untuk menasihati. Ini kan masalah kita. Lihat orang salah, nggak enak saya nasihati. Ini masalah kita. Ya. Sudah jelas-jelas dia salah. Ah, nggak enak saya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaq idza alimahu janganlah seseorang dihalangi oleh rasa segan kepada manusia untuk mengucapkan yang hak ketika dia sudah mengetahuinya hanya saja pilihlah kata yang paling baik yang dia nggak tersinggung insya Allah, yang paling halus, apalagi kalau yang lebih tua dari kita. Ya sudah sepatutnya kita lebih hormat. Yang namanya juga orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif alimin haqqahu." Bukan bagian dari kami Orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami Yang tidak menyayangi yang muda di antara kami Dan tidak mengetahui haknya seorang alim Memang sudah sepatutnya bicara kepada seumuran kita dan bicara sama orang tua ya harus beda. Pilihlah kata yang paling halus yang kita usahakan tidak menyinggung. Jadi tetap kembali kepada prinsip-prinsip ini. Ya, hanya saja itu masalahnya. Dalam prakteknya nggak gampang. Ya, siapa yang mau beri nasihat? Ya harus Diusahakan, mungkin kita musyawarah tunjuk siapa yang bicara. Iya, ingatkan. Kemudian jemaah sekalian, di dalam semua organisasi kan kita harus profesional. Dan termasuk profesionalitas sebuah organisasi adanya apa namanya? regenerasi. Itu tanda organisasi yang sehat. Ya, ini kata ahli-ahli organisasi. Tapi sesuai dengan prinsip syariat. Ini tanda organisasi yang sehat. Ada regenerasi. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau tidak ada regenerasi, itulah salah satu sebab orang itu merasa apa namanya dia nggak bisa diganggu gugat, ya kan? Jabatannya paling tinggi, dia bisa berbuat sewenang-wenang karena nggak ada yang bisa ganggu gugat. Ya. Sebuah organisasi kalau tidak ada regenerasi itu menandakan nggak sehat itu, ya kurang sehat. Itu kata ahli ahli organisasi. Iya. Itu dari segi teknisnya. Mungkin dimusyawarahkan ada semacam aturan yang menjabat tidak lebih dari sekali masa jabatan atau dua kali masa jabatan Kalau seperti itu jamaah sekalian Orang yang menjabat ya Kalau dia punya akal sehat Dia akan berpikir Saya harus betul-betul pergunakan masa jabatan saya ini terbatas Saya harus manfaatkan untuk berbuat yang paling baik Ya Kalau dia punya akal sehat Tapi kalau orang akalnya sudah tertutup. Nah, dia manfaatkan jabatannya cepat-cepat untuk kepentingan dirinya. Ya. Nah, ini. Ini dampak positifnya. Kalau ada regenerasi, orang yang sedang diberikan kedudukan jabatan, dia akan berpikir, ini masa saya, masa saya terbatas. Sebentar lagi saya diganti. Saya harus buat kenangan baik. Iya. Nah ini. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Juga tidak lupa kita doakan ya. Ya. Ini jangan pandang sepele ya. Mendoakan subhanallah. Itu hati itu kan di tangan Allah. Hati di tangan Allah. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati orang. Kita mau usaha bagaimanapun kalau Allah belum merubahnya sulit. Ya, tidak mungkin. Maka doakan. Ya. Doakan dan berbuat baik kepadanya. Ya. Kadang orang kalau kita pendekatan ukhuwah Kan lebih mudah dia menerima nasihat. Iya. Lalu kita berhadap-hadapan, wah kami golongan muda mau melawan golongan tua. Ah, sulit seperti itu. Malah itu nggak bagus. Ya, nggak bagus. Kalau ada terjadi apa namanya eh, perselisihan sampai berkelompok ini golongan tua, ini golongan muda, ini golongan apa namanya senior, ini golongan junior itu kurang bagus. Tapi rekatkan ukhuwah. Betapa banyak orang yang kita dekat dengannya, kita berikan nasihat dia terima. Kadang orang karena dekat berikan nasihat yang salah pun dia terima. Tapi karena orang dia musuhi, nggak dekat berikan nasihat yang baik dia nggak terima. Ya. Jadi itulah perlunya pendekatan. Dan itu metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kambing sebanyak satu lembah untuk melembutkan hati. Ketika diajak masuk Islam, dia sudah gak, gak nolak lagi. Ya, karena hatinya sudah senang kepada kita. Demikian pula memberi nasihat. Kalau orang sudah senang, mudah saja kita uh, bawa kemana-mana. ya barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. kurang kedengaran suara. Enggak usah pakai mic aja kali. Ada RT. Tidak masalah kita menyusun ADART satu organisasi untuk kemudian menjadi panduannya. Untuk menjadi panduan dengan dasar kemaslahatan uh, organisasi. Tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sarankan sebelum pengesahan ADART mungkin serahkan ke beberapa orang ustadz untuk dipelajari, ya paling tidak dibaca sekilas ada nggak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, itu saran saya. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan prinsip kemaslahatan. Karena uh, syariat memerintahkan kita untuk menempuh selalu jalan yang dapat memberikan kemaslahatan kepada kita. Ya, kalau kita buat aturan-aturan yang di situ mengandung kemaslahatan umat, kemaslahatan masjid secara khusus, maka itu baik itu baik ya seperti yang saya contohkan tadi ada masa jabatan iya ditulis di ADRT ada masa jabatan uh, demikian pula ada kriteria-kriteria jangan juga ada masa jabatan tapi nggak punya kriteria nah semua orang bisa jadi pemimpin bahaya kan iya harus ada kriteria-kriteria yang disepakati iya yang yang bahkan ada yang perlu ditegaskan ya misalkan dia bukan pengikut syiah dia bukan pendukung syiah dia bukan pengikut khawarij dia bukan pendukung khawarij itu kalau perlu ditegaskan ya bukan kelompok liberal dan seterusnya ya jadi insya Allah tidak masalah hanya saja saya sarankan sebelum disahkan itu dipelajari terlebih dahulu oleh uh, yang ditunjuk untuk mempelajari apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Iya. Jadi ya, mungkin itu uh, apa namanya? Itu perlu waktu, perlu waktu yang cukup lama bisa diakhirkan gitu.